Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau barakallahu fikum masih seputar kaidah apa kemarin? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Itu kaidah yang penting yang harus antum hafal, tanamkan di benak antum semuanya Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Paham ya? Seperti itu. Kita lanjutkan halaman 157 barakallahu fikum. Tazawwaja rajulun bimra'atin lakinnahu lam yadkhul biha. Fahal alaihi nafaqatuha? Penting. Ada orang menikahi seorang wanita tapi dia belum dukhul belum berhubungan badan dengan wanita tersebut, apakah dia wajib ngasih nafkah? Ewa. Jadi baru nikah tapi belum berhubungan badan, wajib nggak ngasih nafkah itu loh. Al-jawab yungdor dilihat lagi. Jawabannya apa? Yungdor. Nah, barakallahu fikum, jawabannya dilihat lagi. Ayo, kita lihat. Kata beliau halin nafkah fi muqabil istimta. Sekarang nafkah ini diberikan karena semata-mata istimta e, karena semata-mata untuk karena bersenang-senang dengan wanita tersebut au fi muqabil milkil mar'ah atau dalam rangka untuk apa? memiliki wanita tersebut. Kan ketika orang laki-laki menikah dengan wanita, wanita milik siapa? Setelah akad, milik laki-laki tadi. Apakah semata-mata karena dia memiliki laki-laki perempuan tadi itu atau eh, nafkah tersebut adalah dalam rangka karena na barakallahu fikum bersenang-senang dengan wanita tadi Nah, idza qulna kita katakan di sini, apabila kita katakan innahu fi muqabil milkil mar'ah, kalau tujuan nafkah tadi itu adalah dalam rangka untuk apa? Nah, barakallahu fiikum sebagai bentuk memiliki wanita tadi itu, qulna tajibu alaihi nafaqah. Maka wajib ngasih nafkah min hinil aqd. Selana barakallahu fiikum sejak dia akad li'annahu milkuha karena perempuan dah milik dia. Jadi ketika nador, awal mula nador itu belum miliknya Nadhar itu belum menjadi istrinya. Di situ baru apa? Proses. Proses setelah nadhar itu nanti cocok atau tidak. Mau atau atau enggakan gitu. Nah, barakallahu fikum itu nadhar. Setelah nadhar barulah ada pembicaraan, cocok enggak wanitanya dengan laki-lakinya. Kemudian laki-laki juga ditanya, cocok enggak dengan si fulana misalkan. Kalau sama-sama cocoknya, barulah proses berikutnya mengatur apa waktu untuk pernikahan yaitu akad nikah Wa na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, ketika proses nador, ta'aruf namanya, itu belum suami istri. SMS-an enggak boleh, nelpon enggak boleh, settingan enggak boleh, haram. Belum suami istri. Baru proses. Setelah itu nanti kok cocok, fulan cocok dengan fulanah. Nah barakallahu fikum atau fulanah cocok dengan si fulan, itu pun belum suami istri. Enggak boleh settingan, enggak boleh nelpon, enggak boleh SMS-an. Paham ya? Kecuali melalui mahramnya mungkin bapaknya atau mahram yang lainnya. Nah, setelah itu ngaturlah waktu. Waktu bagaimana maksudnya? Kapan kira-kira akadnya? Dirembuk, dimusyawarahkan dengan keluarganya. Dengarkan baik ini ya. Setelah itu nanti barakallahu fikum sudah ada waktunya. Waktunya kapan setelah Ramadan misalkan, tanggal 3 Syawal. Ayo, setelah itu sebelum menentukan waktunya itu biasanya pihak perempuan ini, pihak keluarga perempuan ini Nah, barakallahu fikum tentukan maharnya. Mahar ini bukan hak bapaknya ya, perempuannya. Ya, jadi biasanya laki-laki yang melamar nanya maharnya apa? Kata bapaknya terserah anakku. Nah, anaknya bilang enggak enggak usah mahar maharnya, membaca apa? Jus 30 saja. Sudah selesai jus 30 maharnya. Nah, nanti setelah itu tanggal 3 Syawal akad. Nah, setelah akad itu angkah tuka wa zawwatuka bi ibnati fulanah mahri Nah barakallahu fikum juz'un wahid atau wahad juz. Nah minal Quran atau juz 30 lah taruhlah gitu ya. Aku nikahkan kamu dan putriku dengan mahar dengan mahar apa? Bacaan juz 30 misalkan. Akhirnya laki-laki mengatakan apa? tu zawajah. Aku terima pernikahannya. Sah sudah, sudah sah sebagai suami istri. Setelah itu nah, statusnya suami istri itu maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi setelah akad sudah dimiliki. Malam tam, malam tamtani selama perempuan tersebut apa? selama perempuan tersebut tidak apa tidak menolak. Naam. Kemudian berikutnya fa in imtana'at saqatat nafaqatuha. Kalau ternyata perempuan tersebut menolak, naam berarti apa? Telah gugur nafkahnya. Gugur apa? Nafkahnya. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa idza qulna al-illah al-istimta'. Tapi kalau kita katakan sebab nafkah itu karena istimta', itu bersenang-senang. Jadi kalau belum bersenang-senang itu enggak ada nafkah. Fa innahu la yajib 'alai nafaqah hatta yatasallamaha maka enggak wajib berikan nafkah sampai apa? Nah, barakallahu fikum sampai perempuan tersebut Nah, barakallahu fikum bersenang-senang dengan laki-laki atau dengan suami tadi itu barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya wa yakunu misluha yuta' aidha. Dan juga yang semisal juga maksudnya apa? Maksudnya yuta' itu adalah yujama, yaitu berhubungan badan. Jadi kalau perempuan tersebut adalah perempuan yang Nah, masih normal, usianya masih normal haidnya atau masih atau sudah haid atau yang semisalnya maka Nah, patokannya nanti nafkah atau tidak itu ketika nah barakallahu fikum eh, sudah apa sudah bersenang-senang tadi itu. Fa in tasallamaha wa roh kalau ternyata laki-laki tadi menikahi perempuan tersebut masih kecil, usianya 6 tahun, 7 tahun, nah belum haid ya. Belum haid, la yutaqmisuha yang tidak bisa berhubungan badan di situ, fala nafkah alaih enggak ada nafkah. Enggak ada nafkah ya. Nah, barakallahu fiikum enggak ada nafkah di situ. Dan lihat lagi. Wa idza qala qailun kalau ada yang mengatakan imra'atun tuliqat, faham maksudnya ya dari kesimpulannya, kesimpulannya itu tadi dilihat sekarang nah, nafkah ini tujuan untuk apa? Nafkah itu karena dia dalam rangka untuk apa? Sebagai imbalan dari bersenang-senang tadi itu atau imbalan karena perempuan jadi miliki menjadi istrinya. Nah, kalau ternyata yang pertama Berarti apa? Nah, barakallahu fikum, nunggu sampai dia bersenang-senang. Tapi kalau semata-mata sudah dimiliki, begitu akad langsung itu sudah istrinya wajib kasih nafkah. Wajib kasih nafkah na barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, wa idza qala qailun imra'atun tuliqat wa hiya mimman la yalid. Penting. Aqim, fa hal tajibu 'alaihi al-iddah? Penting juga ini. Penting ini alhamdulillah perhatikan Bapak ini. Apabila ada orang berkata, ada seorang wanita diceraikan, tapi perempuan ini termasuk perempuan yang tidak bisa melahirkan. Perhatikan baik-baik. Perempuan tidak bisa melahirkan ini ada dua kemungkinan. Imma aqim itu mandul, kami ya? Nam, atau perempuan yang belum haid. Perempuan kalau belum haid itu biasanya na barakallahu fikum tidak bisa melahirkan. Dalam artian tidak bisa hamil. Karena biasanya orang hamil itu karena haid dulu, kan itu. Na barakallahu fikum seperti itu. Jadi kita lihat lagi apa kata beliau sini biar tambah jelas. Apakah wajib iddah perempuan yang diceraikan dalam keadaan perempuan tersebut mandul itu perlu iddah atau enggak? Iddah itu menunggu. Kan kita lewati pembahasannya kan? Nah, kalau normalnya kalau perempuan diceraikan berapa kali iddahnya? Tiga kali haid kan? Tiga kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid. Setelah suci itu bebas. Paham belum? Kenapa kita milih pendapat tiga kali haid? Karena ketika haid nggak boleh ceraikan. Cerai ketika haid namanya tolak bid'i namanya. Namanya apa? Tolak bid'i, perceraian yang bid'ah. Jadi ketika haid nggak boleh ceraikan. Anti talik ketika lagi haid nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti kalau suci belum nampak dia hamil atau tidak. Paham belum? Nunggu suci dulu baru ceraikan. Ini hamil atau tidak? Tidak hamil. Anti talik. Oh dia hamil, anti talik bisa. Karena apa? Karena dengan hamil ini kepastiannya gitu loh. Karena nanti beda. Beda ya, Diceraikan dalam keadaan hamil sama diceraikan dalam keadaan enggak hamil, beda atau enggak idahnya Beda. Bedanya situ. Makanya kita ukurannya apa? Sekali talak anti talak berapa kali haid tadi? Tiga kali haid. Itu masa idahnya Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Suci setelah suci setelah haid yang ketiga ini tafadhal. apa maksudnya? Ewana barakallahu fikum. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan diceraikan ini mandul gitu nggak enggak punya anak, enggak bisa punya anak. Apakah wajib iddah juga? Yaqulu ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, perhatikan baik-baik ini ya. Innal illata fi wujubil iddah al-ilmu bi bara'atir rahim. Masyaallah. Sebab alasan wajibnya iddah menanti menunggu itu adalah apa? Sebabnya apa? Sebabnya al-ilmu bi bara'atir rahim, yaitu mengilmui mengetahui tentang apa? Sucinya berlepas dirinya kandungan atau rahim. Paham belum? Faham belum? Untuk memastikan loh dia itu hamil atau tidak. Faham maksudnya? Itu kan sebab wajibnya iddah itu. Memastikan itu loh. Nah, wa ala hadza ini pertama ya pendapat pendapat sebagian ulama seperti ini, nanti ada pendapat yang lain. Wa ala hadza la tajibu al iddah. Berarti kalau berdasarkan pendapat ini enggak wajib iddah. Lah kenapa enggak wajib iddah? Lah karena dia enggak bisa apa? Enggak bisa hamil. Ya enggak? Mandolan yang istilahnya. Naam. Kita lihat sini. Walakin hadil illah ghair sahih. Ya, perhatikan ini tapi illahnya ini sebab atau alasan ini enggak benar. Sebab atau alasan ini tidak apa? Tidak tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, tidak benar alasan ini. Kita lihat di sini. Wa dalilu ala annaha ghair sahih. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak benar alasan tersebut, anal hukma yasbut ma'a takhallufi hadil illah. Bahwasanya hukum itu tetap ada bersamaan apa? Enggak adanya illah atau sebab ini. Penting ini. Hukumnya tetap ada walaupun tidak apa? Walaupun bersamaan tidak ada sebab ini. Kita lihat ayatnya bagus sekali. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata, walai ya'isna minal mahid" dan para wanita yang sudah tidak haid lagi, ikum berarti apa istilahnya? monopaus monopaus itu sudah tidak haid lagi. Sudah apa istilahnya? Sudah berhenti haidnya, tidak haid lagi, sudah tua misalkan. Inirtabtum, kalau kalian ragu, fa'iddatuhunna ada dua kemungkinan tadi ya. Nah barakallahu fiikum. Nah kalau kalian ragu faiddatuhunna satu ashur. Ini bayang ini perhatikan Bapak ini. Kalau kalian ragu mengenai perempuan yang sudah tidak haid monopaus tadi itu, nggak bisa melahirkan lagi. Nah, maka iddahnya tiga bulan. Kenapa kita ngambil tiga bulan? Karena seringnya itu kalau dikiaskan dengan haid, nah barakallahu fikum, seringnya kalau dikiaskan dengan haid itu haid itu dalam sebulan sekali. Paham ya? Jadi haid, haid, haid. Sama enggak tiga bulan? Mirip enggak? Mirip. Dikiatung situ. Jadi kalau sudah enggak haid lagi, maka apa? Maka iddahnya tiga bulan. Wallahi lam yahid. Dan perempuan wanita yang belum haid. Ada enggak perempuan belum haid? Naam. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kok sudah nikah, masa iddahnya bagaimana kalau dicerai? Kita katakan apa? Tiga bulan. Paham maksudnya? Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wallahi ya'isna minal mahid la yumkin an yalidna. Masyaallah penjelasan yang bagus ini. Ya, sebagai gambaran biar antum faham, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi itu enggak mungkin melahirkan. Karena ada menopause. Wallahi lam yahid dan perempuan yang belum haid itu juga enggak mungkin melahirkan. Paham belum? Eh, Rasulullah ketika menikah Aisyah ummul minin usianya berapa? 6 tahun. Dukhulnya ketika usia berapa? 9 tahun. Kemungkinan besar sudah dewasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena kedewasaan orang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. nam. ini bagus sekali penjelasan ini. Jadi perempuan tidak haid atau belum haid. Perempuan yang sudah tidak haid lagi menopause itu enggak mungkin melahirkan. Dan perempuan yang belum haid itu juga enggak mungkin melahirkan. Paham ya? Walaupun dia menikah enggak mungkin melahirkan kalau dia belum haid. Itu secara global. Wa ma'adzalik aujaballahu al-iddah. Bersamaan dan itu masih ada iddah gitu loh tetap ada iddah masa penantian. Nah, barakallahu fikum, eh, tetap ada masa iddah itu penantian atau menunggu. Nah, karena fungsi menunggu itu apa sih fungsinya itu? Fungsinya apa menunggu itu di antaranya? Fungsinya kalau orang yang menceraikan itu ternyata menyesal, itu bisa balik lagi gitu loh. Paham ya? Nah, fungsinya itu fungsinya. Fungsinya itu kalau misalkan dia itu menyesal, bisa balik lagi. Orang orang menceraikan kadang menyesal kan? Anti talik. Kamu aku ceraikan, ternyata dia pergi lagi. Oh, ternyata istriku masih tabit juga ya salah nah? Anda mau rujuk lagi. Nah, ada kesempatan di situ gitu loh. Tiga kali haid tadi itu diingat-ingat. Haid, suci, haid, suci. Kalau dia kembali ke haid yang pertama, haid, suci. Nah, itu balik itu masih suami istri. Enggak perlu nikah ulang lagi. Tapi kalau balik setelah masa iddah, haid, suci, haid, suci, haid, suci, habis iddah kok mau balik lagi, boleh tapi nikah ulang. Hukumnya beda kan? Hukumnya beda, perhatian bebek itu. Kalau sudah tolak bain, anti tolak, Selesai masa iddahnya. Berikutnya lagi anti talik. Selesai masa iddahnya. Berikutnya lagi anti talik. Yang ketiga ini namanya talak bain. Perceraian yang harus pisah ini enggak boleh balik lagi. Suami enggak boleh balik kepada istrinya, istri enggak boleh balik kepada mantan suaminya sampai kapan? Handalah. Sampai kapan istri boleh balik kepada mantan suaminya? Sampai kapan? Tiga kali haid nikah cerai lagi sampai dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan gitu pakai ungkapan yang bagus ya nah sampai dia dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suami tadi itu kita lanjutkan lagi wa bihadza yatabayyan anna al-qawla bi anna al-illah dengan ini nampak jelas bahwasanya pendapat yang mengatakan anna al-illah sebabnya fi wujubil iddah wajibnya iddah perhatikan kitabnya itu ya dibalik eh, mengenai wajibnya iddah wajibnya menanti menunggu hiyal ilmu bi bara'atir rahim qaulun da'if Sebab wajibnya iddah itu adalah apa? Untuk mengetahui sucinya, bersihnya rahim tersebut itu pendapat yang lemah. Lah, kenapa lemah? Karena buktinya ada perempuan yang belum haid dan perempuan yang sudah tidak haid lagi. Jadi kesimpulannya kalau perempuan belum haid atau perempuan yang sudah tidak haid lagi kok diceraikan suaminya, maka berapa kali tadi? Berapa iddahnya tadi? Tiga bulan. Tiga bulan ya. Nah, karena nggak ada untuk dihitung di situ karena nggak haid gitu loh. Kalau haid berapa kali berapa kali haid tadi, Bang? Tiga kali haid. Menceraikan istrinya dalam keadaan haid namanya tolak apa tadi? Bid'ah. Namanya tolak bid'ah. Tolak bid'ah, nggak boleh. Kalau tolak sunni sesuai dengan as-sunnah ketika suci. Karena suci itu tujuan tujuannya apa tadi Abdul Aziz? Kenapa kok harus milih ketika suci tujuannya apa tadi? Untuk mendeteksi apa tadi? Kenapa milih ketika suci itu loh? Kenapa tadi? Karena ketika suci itu akan nampak hamil atau tidak. Paham belum? Kalau haid kan nggak mungkin hamil. Orang hamil itu nggak ada haid. Paham ya itu? Antum pahami baik-baik. Orang hamil itu nggak ada yang haid. Jadi ketika suci itu untuk nampak dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil berarti masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil berarti tiga kali haid. Mahum insyaallah nih. Mahum. Ayawan na'am. Pahami baik-baik ya. Berikutnya. Balil ilha antabakal mar'ah amama ar-rajul muddah atwal hatta yatamakkan min muraja'atiha idza sya' Bahkan apa barakallahu fikum, nam bahkan yang jadikan sebab atau ilha alasan itu adalah apa? Perempuan tersebut tetap berada di depan lelakinya atau suaminya mudah atwal, waktu yang panjang hatta yatamakkan min muraja'atiha idza sya' hingga mapan dan memungkinkan apa? Nah, barakallahu fikum untuk apa? Untuk kembali enam kepada istrinya kalau dia mau. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Li'anal mutalliq karena orang yang menceraikan itu qad yandam au yunaddam fal yuraji. Karena orang yang menceraikan itu terkadang menyesal dan dibikin menyesal akhirnya mau kembali. Oleh karena itu masa idahnya panjang. Haid, suci, haid, suci, haid sampai tiga kali itu fungsinya tujuannya kalau suaminya itu nanti mau balik lagi itu bisa gitu loh. Paham belum? Beda dengan khulu'. Antum harus pahami itu. Enggak ada laki-laki minta khulu'. Khulu' itu perempuan. Mas, ana mau khulu' itu perempuan. Minta dipisahkan. Tapi kalau laki-laki menceraikan namanya. Paham ya? Kalau khulu' sudah ya selesai. Sekali suci, para ulama mengatakan kalau di, di, dia khulu' Eh? Jadi sekali haid yang suci, nampak dia enggak hamil, pilih langsung. Paham ya? Itu al hulu Beda lagi ya hukumnya ya. Tapi kalau perceraian harus diperhatikan baik-baik. Ternyata selama ini inilah fungsinya. Kenapa kok dikasih iddah kok panjang itu kenapa? Biar suami itu berpikir kembali gitu loh. Karena perceraian itu bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan bukan untuk bercerai tapi untuk mewujudkan keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga itu, sakinah, mawaddah, rahmah. Keluarga yang penyayang, tenang, saling pengertian, faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Hadhihi al-ilah sahihah. Inilah alasan yang tepat, yang benar. Jadi alasan yang tepat kenapa kok diwajibkan menunggu atau menanti atau iddah? Sebabnya apa tadi sebabnya? Sebabnya agar perempuan tersebut tetap berada di depan suaminya untuk berpikir kembali apakah suami itu mau balik atau tidak. Ada dua pembahasan tadi itu masalah kembali atau tidak. Kalau kembali di masa iddah, maka kembali statusnya suami istri, nggak perlu nikah ulang. Paham belum? Sekali haid, haid, baru haid sekali suci, kemudian suaminya bilang, "Wah, ana mau rujuk, mau kembali lagi." Ya udah suami istri itu menang. Tapi kalau sampai tiga kali suci, eh, sampai tiga kali suci barakallahu fikum, tiga kali haid afan, tiga kali haid, kok baru mau balik nikah ulang. Paham ya? nikah ulang itu penting sekali. Berbeda orang awam, orang awam sekali cerai minggat pergi orangnya. Paham ya orang awam gitu biasanya kan itu nggak benar sebenarnya. Kalau perceraian itu harus ada aturan-aturannya. Tolak satu, tolak dua, tolak tiga. Berat sebenarnya itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Berat sebenarnya berkaitan masalah itu. Fa idza qala qailun sekarang kalau ada orang berkata, hadil illah tantakit alaikum biwujubi iddatil wafat." Kalau ada yang mengatakan illah ini alasan ini eh, terbantah atas kalian. Dibantah alasan ini. Eh, tentang wajibnya apa? Masa iddah ketika wafat, yaitu ketika ditinggal mati suami. Paham ya? Ketika ditinggal mati apa? Suami. Naam. Karena beda nanti masa iddahnya ketika ditinggal mati apa? Suami. Apa masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 10 hari. 4 bulan 10 10 hari. Nah, barakallahu fikum itu kalau ditinggal mati oleh suaminya. Kita lihat sini. Li'anal mutawaffa la yumkin an karena kalau orang sudah meninggal itu enggak mungkin rujuk. Orang meninggal masa hidup lagi kemudian setelah itu rujuk enggak mungkin kan? Paham ya? Alhamdulillah mafhum? Awa. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau qulna hadha sahih. Kata beliau ini benar. Jadi orang sudah meninggal itu enggak mungkin dia kembali lagi. Lakinnal illah fi iddatil wafah ihtiram haqqiz wa himayatun nikahihi min an yattasila bihi nikahu ghairi Masyaallah. Tujuan sebab kenapa kok perempuan yang ditinggal mati suaminya kok enggak boleh nikah langsung? Harus masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari tadi fungsinya apa fungsinya? Ihtiramu haqqiz zawj memuliakan hak suami. Suami sudah meninggal itu dimuliakan haknya. Selama ini 10 tahun sama istrinya kemudian istrinya meninggal langsung menikah lagi kan kurang memuliakan itu loh ya. Tujuannya itu memuliakan hak suami dan menjaga apa? nikahnya tersebut agar tidak bersambung dengan nikah orang lain. Paham belum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Yang umum apa yang umum? kita kita lewati. Yang umum itu kalau ditinggal mati suami atau ceraikan dalam keadaan hamil itu umum. Umumnya bagaimana? Sampai melahirkan boleh nikah. Sampai melahirkan. Enggak perlu 10, enggak perlu 4 bulan 10 hari, enggak perlu 3 kali haid. Tapi melahirkan langsung bisa menikah. Itu kalau hamil. Mohon insyaallah bedanya? Eh, pahami baik-baik ini ya. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Fa fihi qiyamu bihaqqi zawj. Di situ ada apa? Menegakkan mengerjakan hak suami. Falaisatul illah fihi al-ilm bi rahim. Tujuannya itu, sebabnya itu bukan karena untuk mengetahui sucinya rahim itu bukan karena kan meninggal suaminya. Balil illah bahkan illah sebab kenapa harus masa iddah menanti fihi syai'un akhar ada sesuatu yang lain wa huwa haqquz zauj itu hak suami wa ihtirami nikahi dan memuliakan atau menghormati pernikahannya agar tidak bersambung dengan nikah dengan orang lain. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam li haqqihi wa wujubi ihtiramihi sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan agungnya haknya dan wajibnya eh, penghormatan penghormatan atau nah penghormatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dihormati gitu ya, haknya beliau besar dan juga kehormatan beliau besar, la yahillu lana an natazawwad azwajahu min ba'dih, ya kan? Enggak boleh bagi kita semuanya menikahi apa? mantan istri-istri beliau setelah beliau meninggal. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Khusus ini ya. Ada pun selain beliau boleh enggak? Eh? Ya? Nah, Mahmud misalkan nikah dengan fulana. Mahmud meninggal dunia. Fulana tinggal meninggal dunia tadi sama Mahmud. Suatu ketika boleh enggak fulana menikah? Boleh. Ini khusus Rasulullah. Adapun mantan mantan Rasulullah enggak boleh dinikahi orang-orang orang lain nggak boleh. Paham ya? Seperti itu. Mohon salahnya Bang. Ewa. Yang terakhir Fa in qala qailun kalau ada orang berkata yang lain, hada yang taqit alaikum ini juga terbantah. Nah, ini terbantah atas kalian terbantah juga. Bil mutalaqah talaqan talatan. Dengan apa? Perempuan diceraikan dengan tiga kali cerai. Ingat-ingat tiga kali cerai ini pendapat yang rajih bukan di majelis wahid. Maksudnya kalau satu majelis Eh, ya zaujati adit talik, adit talik, adit talik. Nah, tiga kali ini dihitung satu. Tiga kali hitung satu. Jadi tiga kali cerai ini maksudnya beda majelis. Kalau disaking emosinya, pokoknya kamu tak talak tiga. Anti tolik, anti tolik, anti tolik gak bisa. Dihitung satu. Menurut pendapat yang sahih. Paham belum? Anti tolik satu, tiga kali haid, besok lagi anti tolik dua, tiga kali haid, besok lagi anti tolik itu baru tiga. Hah, berarti berat nggak bang? Berat nggak? Perceraian itu berat nggak sebenarnya? Berat. Jadi kalau nggak ada alasan syar'i nggak usah cerai. Ngapain cerai? Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kalau seandainya nggak alasan nggak ada alasan syar'i nggak usah cerai. Tapi bagaimana? Wujudkan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, tentram, saling menyayangi, pengertian. Kalau istrinya sakit, suaminya bantu, walaupun terkadang harus nyopir, nyuci piring. Paham ya? Paham ya? Itu seperti itu ya, harus bantu seperti itu. Jangan enaknya sendiri suaminya apa? Eh, kemudian istrinya semua pekerjaan rumah tangga anting yang ngurusin. Ana nggak mau peduli, anak di luar tok. Paham ya? Istrinya sakit pun dibiarin, kemudian istrinya hamil butuh bantuan pun dibiarin, itu kurang tanggung jawab. Paham ya? Tapi pengertian. Pengertian itu akan muncul ketika apa? Keluarga dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau keluarga dibangun di atas nan hawa nafsu dan juga na barakallahu fikum di atas kebodohan tidak akan terwujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kan itu na'am kita lihat lagi apa kata beliau di sini fa innahu yajibu an tabqa salata haid thalatha haid in kanat tahid ini penting kalau perempuan diceraikan tiga kali cerai, tolak bain berarti ya, maka wajib dia tetap menunggu tiga kali haid ingkana tahid kalau dia haid. Aw serta asyur atau tiga bulan. In la kalau dia tidak haid. Ma'anna zawjaha la yumkin an yuraji'aha padahal suaminya enggak mungkin kembali lagi. Lah kenapa enggak boleh kembali lagi? Karena bain. Bain apa itu bain tuh? Pisah. Paham ya? Tolak satu, tolak dua namanya tolak apa? Raj'i. Oh, ternyata tolak itu banyak sekali ya hukumnya, banyak sekali itu loh. Kalau jelaskan dalam satu majelis sebelum tentu cukup satu jam itu ya. Cuman kesimpulannya tadi itu, tolak itu ada yang bain, ada yang raj'i. Raj'i itu tolak satu, tolak dua. Tolkoh wahidah, tolkoh saniyah, rojoknya namanya. Kalau tolkoh salisah, bain. Bain tuh mau nggak mau pisah. Wahana sudah menyesal ini. Ternyata istri anak masih muda dan cantik. Bagaimana sih? Nggak bisa balik. Kalau ditolak tiga itu nggak bisa balik. Kecuali kalau istrinya dinikahi laki-laki lain, diceraikan, baru bisa balik ke pada suami yang nah pertama. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa Dan ini berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah perceraian ini bukan perkara sepele ya, perkara yang kita harus berhati-hati karena banyak orang yang bercerai akhirnya menyesal itu loh. Menyesal kenapa? Karena ketika ketemu mantan istrinya tertarik lagi itu loh ya. Allah musta'an. Nah, yang jelas hati-hati. Hati-hati jangan bermudah-mudahan bercerai. Kita lihat di sini. Kata beliau, ma'anna zawjaha la yumkin an Enggak mungkin suaminya itu kembali lagi, enggak mungkin. Nah, barakallahu fiikum enggak mungkin. Fanaqul maka kita katakan hadil mas'alatu fiha khilaf. Permasalahan ini ada perselisihan. Fa ba'dul ulama yaqulun maka sebagian ulama mengatakan innal mutallaqah salatan laisa 'alaiha illa aidah wahidah faqat. Ada sebagian ulama mengatakan perempuan kalau cerainya cerai tiga, sudah tolak bain, tolak yang ketiga, maka enggak ada masa penantian atau iddah kecuali sekali haid saja. Ayo, wa minhum man yaqul ada juga di antara mereka bal salah haid bahkan tiga kali haid harus. Wal qailuna bidzalika yaqulun, orang-orang yang mengatakan seperti itu mengatakan, wa in kana ar-rajulu alladhi abanaha laisa lahu 'alaiha raj'ah. Nah, barakallahu fikum, walaupun lelaki tersebut yang telah terang-terangan tadi itu ya, berumah tangga dengan dengan perempuan tadi itu apa? Dia enggak bisa balik lagi, lakin nikah lahu hurmah, tapi pernikahan itu ada apa? Hurmah, ada semacam kehormatan di situ. Walihada aujabna alaiha an taqtad bi salatah haid aw bi salatah Kita wajibkan bagi perempuan tersebut untuk menunggu masa iddah yaitu menanti menunggu tiga kali haid atau tiga bulan. Tiga bulan bagi berapa bagi siapa tadi Bang yang tiga bulan? Bagi perempuan yang bagaimana? Yang tidak haid lagi menopause atau perempuan yang belum haid. Adapun tiga kali haid itu perempuan yang normal yang haid, tiga kali haid itu masa penantian per tolak. Paham ya? tertolak. Kalau suami kembali di masa-masa iddah, maka itu suami istri statusnya. Tapi kalau kembali setelah masa iddah habis, nikah ulang. Paham belum? Eh, seperti itu, na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Untuk mengenai perbedaan masalah illah dan hikmah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sebenarnya illah dan hikmah ini mirip. Illah itu sebab, alasan, hikmah itu tujuan itu loh. Mirip kan? Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Paham ya? Ilahnya apa? Sebabnya apa? Kan itu. Nah, alasannya apa? Hampir mirip nanti, cuma dibedakan oleh para ulama. Nah, barakallahu fiikum, hafizakumullah, walhamdulillahirabbil alamin.